Beliau Al Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua berkat kedekatan beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar apa yang telah disampaikan saudara-saudara kita tentang mulianya manakib kehidupan beliau yang apabila kita ambil untuk pelajaran dalam kehidupan kita niscaya kita akan sampai kepada Allah dan dekat dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana para ulama berkata man nadhara ila bidayati rijal sara siddiq wa man nadhara ila nihayati rijal sara zindiq apabila kita melihat tentang bagaimana perjuangan para aulia Allah Bagaimana mujahadahnya untuk menuju kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Niscaya kita pun akan menjadi orang-orang yang sedih yang mengikuti jalan mereka dan sampai sebagaimana mereka sampai. Maka manakib yang telah sama-sama kita dengar insya Allah menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Bagaimana kedekatan Al-Habib Ja'far bin Syaikhan dengan Al-Quran. Kita telah sama-sama mendengar bahwa mereka para ahlu baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah dekat dengan Al-Quran. Dan tidak ada seorang wali min awliya illah sampai kepada Allah kecuali melalui pintu ini yaitu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam manakib Al-Imam Ahmad bin Hambal. Bahwa sesungguhnya beliau itu mempunyai suatu kemuliaan yang begitu mulia. Annahu radhiyallahu ta'ala anhu ra'allah subhanahu wa ta'ala fil manam tis'a wa tis'ina marrah Beliau Imam Ahmad bin Hambal mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala 99 kali. Hingga suatu saat beliau menginginkan untuk menggenapkan mimpi tersebut hingga 100. Di saat itu beliau berkata dan berdoa, semoga insya Allah dalam kesempatanku yang terakhir ini mungkin aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala, aku punya satu pertanyaan yang mengganjal dalam hatiku. Dan aku akan tanyakan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui mimpiku. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya untuk memandang Allah subhanahu wa ta'ala dalam mimpi tersebut. Hingga akhirnya dalam mimpi itu Imam Ahmad bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, bi syai'in yatagarrab ilaikal mutagarribun. Ya Allah, para auliamu itu mendekatkan diri mereka kepadamu amalannya apa ya Allah? Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bitilawati kalami ya Ahmad mereka dekat kepadaku karena mereka senantiasa membaca kitabku yaitu Al-Quran. Membaca kalamku yaitu Al-Quran. Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin ambi ghairi fahmin ya Rob. Apa yang harus membacanya dengan faham atau tidak? Maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bifahmin ambi ghairi fahmin ya Ahmad. Faham nggak faham, Al-Quran dibaca akan mendekatkan mereka kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala yang membaca nggak faham dekat dengan Allah bagaimana orang seperti Habib Ja'far bin Syekhon faham menghafalkan Al-Quran bahkan mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran tiada lain pastilah orang-orang seperti beliau orang yang didekatkan didekat dirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan sirnya Al-Quran berkat Al-Habib Ja'far bin Syekhon amin ya rabbal alamin yang kedua beliau adalah seseorang sosok yang begitu dibanggakan khususnya dari keluarga Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjuangan perjuangan kakek beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Imam Abdullah bin Alawi al Haddad beliau berkata wa alu Rasulillahi baitun mutahharun mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim wa wurathuhu akrim biha min wurathati ketahuilah bahwa keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah warisan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam muliakanlah mereka mereka lah pengemban sir dan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai di tengah-tengah zaman yang mulia ini berkat mereka keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW diikuti setapak demi setapak hingga akhirnya membawa manfaat untuk segenap umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita keluar dari jalan mereka. Hingga dikatakan wala ta'du anhum innahum matla'ul huda wa hum ballaghul ilmal kitabi wa sunnati. Jangan sekali-kali keluar dari jalur mereka. Jangan sekali-kali keluar dari jalur Imam Al-Habib Ali Al-Habib Ja'far bin Syekhon, Jangan keluar dari jalan orang-orang yang dimuliakan tersebut. Bahkan Imam Haddad mengatakan fadul qadhi fihim hadimu asli dinihi wa muktahimun fi luji zaighin wa bid'ati. Orang yang berani menyalahkan jalan mereka, orang yang berani jauh dari jalan mereka adalah orang-orang yang bid'ah dan keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama ba'da hadil Mustafa wa sihabihi. Enggak ada lagi jalan selain jalan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Enggak ada lagi jalan selain jalan Imam Ja'far Shadiq, Gak ada lagi jalan selain jalan Imam Muhammad al-Bagir gak ada jalan lagi kecuali jalan Imam Ali Zainal Abidin gak ada jalan lagi kecuali jalannya Muhajir gak ada jalan lain kecuali jalannya Faqihil Mugaddam gak ada jalan lain kecuali jalannya Segaf jalannya Muhdar jalannya Idrus hingga jalan Habib Ja'far bin Syekh Segaf selain dari jalan mereka fama ba'da hajjil mustafa wa sihabuhu hudan wa laisa ba'dal haqqi illa dhalalati selain jalan mereka kata Imam Haddad adalah jalan yang sesat, jalan yang keluar daripada kebenaran. Na'udzubillah. Kadang kita lihat Habib Ja'far dengan perjuangannya. Ayah Al-Habib Taufik Al-Habib Abdul Ghadir. Dengan perjuangannya menyebarkan Al-Quran. Membuat hataman Al-Quran. Mengajarkan laki-laki dan perempuan mempunyai suatu rasa malu dan lain-lainnya. Kadang masih dikatakan bukan jalan keluarga Nabi Muhammad. Kalau bukan jalan keluarga Rasulullah itu mereka, siapa jalan Nabi Muhammad? Kurangkah mereka menjalani jalan datuknya? Enggak siang, enggak malam berdakwah di jalan Allah. Kerjaan ditinggalkan hanya untuk menyebar umat Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Para wanita diurus untuk menutup auratnya. Bukankah itu jalan keluarga Nabi Muhammad? Subhanallah. Sebagian orang mengatakan ini belum di jalan Nabi Muhammad sebelum bisa dan pandai fasih mencaci sahabat Nabi Muhammad. Sebelum bisa mencaci dan fasih keluarga ataupun istri Nabi Muhammad. Belum dikatakan ahlul bait seperti Habib Taufik ini belum ahlul bait. Walaupun harinya ngajar, walaupun hari-harinya menebar dakwah, belum tariqah ahlul bait karena nggak pandai mencaci sahabat Nabi Muhammad. Karena nggak pandai berlakukan naudzubillah melakukan mut'ah. Kalau belum pandai itu semua, belum di jalan keluarga Nabi Muhammad SAW. La haula wala quwata illa billah. Yakni jalan Rasulullah, jalan keluarga Nabi Muhammad mencaci. Jalan keluarga Nabi Muhammad adalah syahwat, mut'ah. Jalan keluarga Rasulullah SAW menyalahkan Al-Quran. Na'udzubillah min Mereka lah orang-orang yang mengaku-ngaku adalah orang yang dekat dengan keluarga Nabi. Na'udzubillah mereka lah orang yang paling jauh dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka itu, mari kita berjalan di jalan mereka. Apabila kita jalan di jalan mereka, fala taqulu kadzahabat arbabuha kullu man sara ala darbin wasol. Kalau kita jalan di rel mereka, niscaya insya Allah sebagaimana mereka sampai kita pun akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita hadiri di majelis yang mulia ini adalah sebagai bentuk tanda kita akan menjadi hamba yang suada, hamba yang insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana Dunun Al-Masri beliau berkata, daripada tanda husnul khatimah cinta dengan kaum solihin, dekat dengan kaum solihin, hadir di majelisnya kaum solihin.